Ditulis oleh salah seorang ulama terkenal di masanya, yaitu Syekh Hamad bin Ali bin Muhammad bin Atiq. Dan ini keluarga Ibn Atiq adalah keluarga yang masyhur. Beliau lahir pada tahun 1227 Hijriah dan meninggal di tahun 1301 Hijriah. Dan penulis Mantume ini Syekh Hamad bin Ali bin Muhammad bin Atiq dikenal dengan tulisan-tulisan dan karya-karya ilmiah. Kebanyakannya dari yang beliau tulis adalah risalah-risalah yang beliau ingatkan kaum muslimin tentang sejumlah masalah penting atau beliau menjawab pertanyaan, memberi nasihat atau meluruskan kesalahan. Seperti beliau menulis sebuah risalah kepada Siddiq Hasan Khan terkait dengan beberapa kesalahan beliau di dalam pembahasan tafsir. Sebagaimana yang telah diterangkan beliau lahir pada tahun 1227 Hijriah di kota Zulfi atau di daerah Zulfi. Dan Zulfi adalah sebuah wilayah yang ma'ruf berada di Najd dekat Qasim antara Riyadh dan Al-Qasim dan di Zulfi inilah ayah dan ibu beliau juga dilahirkan beliau menuntut ilmu dari semenjak kecilnya kemudian belajar ke Riyadh dan mengambil ilmu dari Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, penulis kitab Fathul Majid. Iya. Dan setelah beliau rahimahullah dikenal dengan sisi ilmiah, beliau dipekerjakan sebagai qadi, guru dan dai di beberapa wilayah hingga beliau meninggal di kota Ammar di Aflaj. Dan diterangkan oleh sebagian masyaih. Dia mendengar dari sebagian guru. Dari anak Syekh Hamad yaitu Syekh Sa'ad bin Hamad bin Atiq. Yang menyebutkan bahwa ayahnya adalah di masa kecilnya beliau giat ke masjid dan dikenal sebagai orang-orang yang sering berada di masjid dan masih kecil. Maka suatu hari di waktu siang, beliau tidak terlihat atau di beberapa waktu tidak terlihat. Maka sebagian orang-orang salih di masjid itu mendatangi rumah beliau. Kemudian menanyakan kepada ibunya kenapa tidak kelihatan. Tadi terangkan bahwa ayahnya telah meninggal dan mereka keluarga miskin perlu sejumlah hajat dan mereka ingin mempersiapkan Syekh Hamad ini untuk berangkat bekerja. Dan waktu itu mereka ingin supaya anaknya ke Kuwait bekerja dan memberikan sesuatu atau menghasilkan sesuatu untuk keluarga mereka. Maka orang yang soleh ini dari jemaah masjid berkata kepada ibunya, Hamad bin Atik tidak cocok untuk bekerja dunia. Dia cocoknya belajar, talabat, talabul ilm, menuntut ilmu. Karena dilihat dari kecerdasan, kemudian dari kesungguhan, maka orang saleh ini tadi dari jemaah masjid berkata, kirimlah dia ke Riyadh, nanti kami yang akan menanggung segala keperluannya. Serta kami akan menanggung segala keperluan kalian dari keluarganya. Maka beliau pun belajar hingga menjadi salah seorang imam dari aimat dakwah ahli sunnah wal jamaah. Iya. Dan ini perbuatan baik dari sebagian orang salih. Tidak diketahui namanya. Tapi ia memilih suatu sudut dari kebaikan yang sangat penting. Yang perlu melihat dari sejumlah kaum muslimin, dari orang-orang yang dianggap penting untuk umat Islam, orang-orang yang punya kecerdasan, kemudian bisa bermanfaat untuk umat, diberikan perhatian dan diberikan bantuan untuk menuntut ilmu. Dan apabila mereka suatu saat menjadi manusia-manusia yang dipanuti di tengah manusia, di tengah kaum muslimin dan diambil manfaat darinya, tentu dia akan mendapat kebaikan di belakangnya. Sebab dia menjadi sebab. Karena itu Syekh Ibn Atik ini dari manfaat beliau di tengah manusia di saat itu sangat besar. Maka tidak bisa dibayangkan bagaimana kebaikan yang didapat oleh orang salih dari jemaah masjid itu tadi yang menjadi sebab Syekh Ibn Atik belajar. Iya. Dan manzuma ini disebutkan di dalam beberapa buku oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad As-Salman ada di dalam Mawarid Ad-Dhamman ada juga di dalam kitabnya Majmu'ah Rasail Az-Zuhdiyat iya baik pembahasannya berisi 41 bait syair yang di dalamnya beliau uraikan sebab-sebab kehidupan hati. ini pembahasan mudah-mudahan kita bisa selesaikan dalam dua sesi pertemuan. Karena itu setelah kita mengenal dari penulisnya, saya akan masuk membaca mantumanya agar supaya kita membuka pembahasan-pembahasan yang diuraikan oleh penulis tentang sebab-sebab kehidupan hati ini. كتب لي رحمه الله حمدت الذي أغنى وأقنى وألم وصير الشكر وصير وصير شكر العبد للخير سلما وأهدي صلاة تستمر على الرضا وأصحابه والآل جمعا مسلما كما دلنا في الوحي والسنن التي أتانا بها نحو الرشاد وألما أزال بها الأغلاف عن قلب حائر وفتح آذانا أسمت وأحكمت Manzuma ini disebut manzuma mimi ya, sebab semua dari akhir kalimat di syair-syair ini berakhiran dengan huruf mim. Iya. Kata beliau Hamidul ladhi agna wa aqna wa allama. Saya memuji Allah yang memberikan kecukupan yang memberikan perhatian serta yang mengajarkan. Iya. di Sini beliau memulai dengan tahmid. Memuji Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah kebiasaan dari para ulama di dalam menulis buku-buku mereka. Mereka mulai dengan tahmid, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana awal dari surah Al-Qur'an adalah surah Al-Fatihah. Dan di awal surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Iya. Dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala adalah kewajiban di dalam ibadah dan terkait dengan sejumlah pokok-pokok agama. Dan kita memuji Allah pada segala keadaan. Karena Allah yang maha terpuji dalam rububianya, maha terpuji di dalam uluhiyahnya, bahwa dia satu-satunya yang berhak diibadahi. Maha terpuji di dalam nama dan sifat-sifatnya. Maha terpuji di dalam syariat dan tuntunannya. Maha terpuji dalam syariat dan takdirnya. Maha terpuji dalam takdir dan ketentuannya. Maha terpuji di segala keadaan. Iya. Kemudian beliau sebutkan di sini tiga sifat dari anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Alladhi aghna wa aqna. Nah, Allah sifatkan dirinya dengan hal ini di dalam Al-Quran. Wa huwa aghna wa aqna. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi kecukupan. Wa aqna. Dan memberikan al-qana. Wa allama. Wa allama artinya mengajarkan. Artinya yang mengajarkan. Kecukupan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba. Iya. Sangatlah banyak. Dari kecukupan tersebut. Di sini beliau menyebutkan dari kata agna kecukupan itu terkait dengan amalan hati. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal gina an kathratil arab, innamal gina gina nafs." Bukanlah rasa cukup itu dengan banyaknya harta benda. Tapi rasa cukup adalah gina, kekayaan, kecukupan di dalam hati. Iya. Kecukupan di dalam hati inilah yang sebenarnya dianggap hakikat dari kekayaan. Karena telah terbukti dari manusia, mereka memiliki harta, memiliki dari uh, gemerlap dunia, tapi seakan-akan tidak ada kecukupan di dalam hidupnya. Dan dimaklumi dari cara hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, mereka adalah orang-orang yang dianggap kekurangan dari sisi materi, tapi orang yang paling bahagia hidupnya, paling merasa cukup. Iya. Maka kecukupan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Kecukupan hati. Iya. Dari kecukupan hati. Dan ini hal yang paling besar. Sifat yang kedua, wa Kita sebutkan bahwa dua ini, agna, akna, itu diambil dari ayat ya. Di surah An-Najm. Wa'annahu huwa agna wa'akna. Iya. Wa aqana ditafsirkan oleh Ibn Abbas bermakna membuat engkau ridha dengan apa yang diberi. Iya. dari mengatakan akana bermakna melayani segala yang diperlukan oleh hamba. Dan yang mengatakan bahwa akna artinya diberikan kinia. Yaitu dari bekal harta, pokok harta kepada hamba. Jadi dialah Allah yang memberikan kecukupan dan memberikan apa yang diperlukan oleh hamba itu. Wa'allama. Kemudian nikmat yang ketiga wa'allama. Nikmat pengajaran. Dialah Allah yang mengajarkan ilmu. Iya. Al-Quranul Karim itu adalah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Allah berfirman, "Allam al-Qur'an." Dialah Allah yang mengajarkan Al-Qur'an. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, خلق الإنسان من ألق اقرأ وربك الأكرم الذي Allama bil qalam. jadi disebutkan mengajarkan dengan pena. Jadi ilmu ini agama ini dari hal yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Iya. Karena itu para malaikat berkata subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah. Tidak ada ilmu kecuali Tiada ilmu bagi kami kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. yang Kau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Iya. Maka beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan tiga hal ini dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan anugerah Allah kepada hamba agar supaya seorang yang masuk di dalam pembahasan yang akan dijelaskan oleh Syekh mengenal bahwa pembahasan tentang fikih hati itu ada kaitannya dengan anugerah Allah, pemberian yang Allah berikan dan ada kaitannya dengan pengajaran ilmu agama. Kemudian kata beliau, وَصَيَّرَ شُكْرَ الْعَبْدِ لِلْخَيْرِ سُلَّمًا Dan Allah menjadikan kesyukuran seorang hamba terhadap kebaikan itu sebagai tangga. Allah menjadikan kesyukuran seorang hamba sebagai tangga kepada kebaikan. Sebagai tangga kepada kebaikan. Jadi di jelaskan di sini oleh beliau tentang syukur. Memuji Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah menjadikan kesyukuran seorang hamba itu adalah tangga menuju kepada kebaikan. Sebab syukur ini adalah kunci kebaikan untuk seorang hamba. Sebab bertambahnya kebaikan untuk hamba. Bahkan manusia hanya digolongkan menjadi dua. Kalau tidak bersyukur, berarti dia adalah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Allah Firman sungguhnya kami yang memberi hidayah kepada manusia, maka di antara mereka ada yang bersyukur dan di antara mereka ada yang kufur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima." Allah tidak perlu menyiksa kalian. Sepanjang kalian itu bersyukur dan beriman. Dan sungguh ya Allah maha mensyukuri apa yang dilakukan oleh hamba dan maha mengetahui siapa yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ittaddana rabbukum lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum in adabi syadid. Dan ketika Rabb kalian mengumumkan dan kata kalian bersyukur, sungguh aku akan menambah nikmatku. Dan dikata kalian kufur, sungguhnya siksaanku sangatlah pedih. Iya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. In asabatku syarra syakar, fakana khairan lah. Wa in asabatku dharra sabar, fakana khairan lah." Sangat menajubkan perkara seorang mukmin itu. Seluruh perkaranya adalah kebaikan. Kalau dia ditimpa oleh kesenangan, dia bersyukur, maka kebaikan yang dia dapat. Jadi syukur terhadap nikmat itu akan berbuah kebaikan. Dan apabila dia bersabar, kebaikan pula yang dia dapatkan. Itulah kehidupan seorang mukmin pada segala keadaan pasti dia memperoleh kebaikan. Setelah menyebutkan tentang syukur dan memuji Allah terhadap hal tersebut, dan perlu diketahui ya bahwa syukur ini ada yang terkait dengan amalan hati, ada yang terkait dengan amalan lisan, dan ada yang terkait dengan amalan tubuh. Sebab kesyukuran bentuknya luas. Iya. Dan syukur itu kata para ulama dibangun di atas lima pondasi. Yang pertama adalah ketundukan hamba kepada Allah yang dia syukuri. Yang kedua, kecintaannya kepada Allah yang memberikan kepadanya nikmat. Kemudian yang ketiga, dia mengakui bahwa segala nikmat itu datangnya dari Allah. Kemudian yang keempat, dia memuji Allah dengan lisannya terhadap segala nikmat yang diberikan. Kemudian rukun yang kelima dari rukun kesyukuran adalah dia menggunakan pemberian dan anugerah itu dalam hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini lima rukun, lima pondasi seorang hamba itu dikatakan sebagai hamba yang bersyukur. Iya. Kemudian beliau berpindah menjelaskan tentang salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan keluarga beliau. Kata penulis rahimahullah, wa uhdi salatan tastamirru ala ridha wa ashabihi wal ali jam'an musallima. Dan saya menghadiahkan salawat yang terus berlangsung secara kontinu ala rida terhadap Nabi Muhammad yang diriwayat. Ala rida maksudnya terhadap Nabi Muhammad. Sebagian ulama ada yang menyebut dari nama Nabi nama ar Tapi Tapi zahirnya di sini penulis hanya membawakannya dari sisi pensifatan atau pengabaran bukan dari sisi penamaan. Demikian pula salawat kepada para sahabatnya wal al dan kepada keluarga. Al al bisa bermana keluarga, bisa bermana pengikut. Iya. Karena sudah disebut sahabat, maka ada kemungkinan di sini bermana keluarga dan pengikutnya. Jam'an, maksudnya semuanya, salawat kepada mereka semua. Musalliman, dalam keadaan saya memberi salam. Jadi salawat dan taslim. Untuk Nabi, para sahabat dan keluarga beliau serta seluruh yang mengikuti agama. Iya. Dan selawat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad atau kepada uh, makhluk adalah Allah memuji mereka di depan para malaikatnya. Iya. Kemudian setelah itu beliau berkata, "Kama dallana fil wahyi was sunanil lati atana biha nahwar rasyadi wa allama. Sebagaimana yang Allah tunjukkan kepada kami di dalam wahyu. Iya. Jadi perintah berselawat ini ada di dalam wahyu. Dalam Al-Quran. Dalilnya dari Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian dan bertaslimlah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dari Al-Qur'an. Adapun di dalam As-Sunan, di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dijelaskan sejumlah hadis anjuran di dalam berselawat dan keutamaan siapa yang berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan diterangkan bagaimana etika-etika di dalam berselawat itu. Dan ini semuanya menunjukkan bahwa dia adalah ibadah yang agung. Iya. Jadi sebagaimana ditunjukkan di dalam wahyu wasunanil latih dan sunnah-sunnah. Atana biha nahwa rasyadi wa allama yang telah datang kepada kita dan diajarkan kepada kita dalam wahyu dan sunnah tersebut untuk menuju kepada ar-rasyad. Menuju kepada jalan yang lurus. Iya. Dan di sini beliau ketika sudah menyebut tentang Al-Quran dan As-Sunnah, maka penulis menyinggung sedikit tentang keutamaan Al-Quran dan As-Sunnah itu terhadap hamba. Iya. Dan dimaklumi bahwa keberadaan seorang hamba berpegang terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah jalan petunjuknya. Jalan ia berada di atas as-sirat al-mustaqim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِي مُسْتَقِيمًا". فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون Sungguhnya inilah jalanku yang lurus. Ikutilah jalan tersebut. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga memecah kalian dari jalan Allah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa. Iya. Maka dari kebaikan Al-Quran dan As-Sunnah mengajak kepada jalan yang lurus. Dan itulah al mustaqim yang kita minta. Di setiap salat Sirat al mustaqim. al ladina anamta alaihim. Gairil makdubi alaihim waladzallin. Ya Allah berilah kepada kami jalan yang lurus hidayah kepada kami menuju kepada sirat al-mustaqim. Itu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat terhadap mereka. Mereka itu adalah para nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang-orang salih. Bukan jalannya. Ya. Orang-orang yang disesatkan, bukan pula jalannya orang-orang yang dimurkai terhadap mereka. Ya, Yang dimurkai itu orang-orang Yahudi. Beramal tanpa il punya ilmu tapi tidak diamalkan dan disesatkan orang-orang Nasara beramal tanpa ilmu. Adapun orang yang berada di atas siratal mustaqim, mereka yang mengumpulkan antara ilmu dan amalan. Tidaklah mereka beramal kecuali di atas ilmu dan mereka mengamalkan apa yang mereka ketahui. Itulah as-sirat al-mustaqim. Iya. Kemudian dari kebaikan Al-Quran dan Sunnah ini, أزال بها الأغلاف عن قلب حائر وفتح آذانا أصمت وأحكمت Ya Allah telah menghilangkan dengannya al-aghlaf, penutup-penutup an qalbi hairin dari hati orang yang kebingungan. Iya. Al-aghlaf jama dari gulf. Iya, jama dari gulf. Dan itu adalah salah satu bentuk yang menutupi hati. Salah satu bentuk yang menutupi hati. Dan dengan Al-Quran ini Allah turut, Allah hilangkan aglaf itu. Dari penutup-penutup hati itu. Iya. Karena salah satu dari bentuk penutup hati dalam Al-Quran yang paling besarnya, yang paling parahnya adalah al-kuful. Penutup yang sudah mengunci. Dan Allah telah berfirman, "Afala yatadabbarun al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Qur'an? Atau kalau tidak hati-hati mereka sudah terkunci. Jadi pemahaman dari ayat Siapa yang tadabbur terhadap Al-Quranul Karim maka itu adalah sebab hatinya menjadi hidup. Hatinya menjadi kukuh. Adapun yang berpaling darinya itulah yang mengunci hati. Menutup hati. Maka ini diisyaratkan oleh penulis. Bahwa Al-Quran dan Sunnah itu itu membuka penutup-penutup yang menutupi hati orang yang kebingungan. وَفَتَّحَ آذَانًا wa وَأَحْكَمًا Demikian pula dia buka telinga-telinga yang telah dibuat tuli, dibuat tertutup. Iya. Maka dengan Quran dan Sunnah dilembutkan hati-hati itu. Dibuat matanya bisa melihat lagi, telinganya bisa mendengar lagi. Dia hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Wa ahkama. Demikian pula dia membuat semuanya itu kuat. Iya. Sebab kalau diihkam, itu artinya dibuat kuat. Sangat rapi. Dan itulah keberadaan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah manusia. Jadi di sini disebutkan dua atau beberapa dari keutamaan mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ini termasuk hal-hal yang baik diingatkan oleh penulis rahimahullah taala di awal pembahasan. Dan kalau berbicara tentang keutamaan mengikuti Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini pembahasan yang luas karena ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaannya dan bagaimana keindahannya di dalam kehidupan dan bagaimana syariat semuanya dibangun di atas tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah ini pembahasan-pembahasan yang luas ya tapi umumnya penulis di sini sebagaimana kebiasaan para ulama yang menulis di dalam karya-karya apalagi dalam bentuk manzumah mereka sisipkan dari kalimat-kalimat yang melengkapi pembahasan dan bisa disusun kata-kata itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan kafiah akhir dari bait syair itu ataupun timbangannya. Iya. Setelah itu beliau berkata masuk ke dalam inti pembahasan. Kata beliau, "Faya ayyuhal bagi istinarata qalbihi." Tadabbar kilal wahyain wanqat wa sallama. Tadabbar kilal wahyain wanqat wa sallima. Maka wahai orang yang menghendaki hatinya menjadi terang. Perhatikanlah kedua wahyu itu. Dua wahyu maksudnya apa? Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Al-Qur'an adalah wahyu dan sunnah Nabi juga adalah wahyu. Iya. Al-Quran itu lafadz dan maknanya semuanya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu juga disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi yang membahasakannya. Iya. Dan hadith Rasulullah adalah wahyu. Walaupun beliau mengucapkan tapi dia adalah wahyu, tidak ada suatu kesalahan apapun di dalam hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah firman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa" In huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidaklah berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Jadi kata beliau, "Faya ayyuhal baghi istinarata qalbihi." Wahai orang yang menghendaki hatinya menjadi terang, menjadi bersinar, Tadabbar kilal wahyaini walqad wasallima Tadabbur pada Al-Quran walqad walqad dari inqiyad. Terikatlah kamu dengan Al-Quran dan sunnah itu. wasallima Dan tunduklah terhadap seluruh apa yang terkandung di dalamnya. Iya. Maka di sini beliau jelaskan secara umum apa sebab yang menjadi hati itu menjadi bersinar? Iya. Nah, ini sebab umum yang beliau uraikan. Walaupun nanti beliau akan terangkan apa sebab-sebab kehidupan hati, ciri-ciri hati yang selamat itu apa. Iya. Tapi di sini beliau jelaskan sebab umum yang membuat hati itu bersinar. Yaitu dengan bertadabur terhadap kandungan Al-Quran dan hadis. Tunduk kepadanya dan menerimanya. Tunduk padanya dan menerimanya. Iya. Ini yang terbaik di dalam kehidupan seorang hamba. Karena yang pokok kehidupan hati adalah seorang tadabur terhadap Al-Quran dan tadabbur terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena Allah telah memerintah di dalam Al-Qur'an. Perintah yang berulang untuk tadabbur terhadap Al-Qur'an. Apala tadabbarun Al-Qur'an? Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Qur'an? Afalam yadabbarul qaul? Tidakkah mereka tadabur terhadap ucapan yang datang dari sisi Allah kepada mereka? Allah firman kitabun anzallahu ilaika mubarak liyadabbaru ayati. Kitab yang kami turunkan kepada engkau ya Nabi Muhammad berberkah. Supaya mereka tadabur terhadap ayat-ayatnya. tadabur terhadap ayat-ayatnya. Demikian pula terhadap Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita diperintah untuk memperhatikannya, ya, memperbaiki bagaimana sikap kita terhadap hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, karena itu Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada keluarganya, istri-istrinya, wa ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira hendaknya kalian semua selalu mengingat apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian berupa ayat-ayat Allah dan berupa hikmah hikmah ini adalah apa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibicarakan oleh beliau itu memang disampaikan untuk dipelajari ditadaburi terhadap kandungan-kandungannya iya kalau dia sudah tadabur terhadap kandungannya tahu ayat-ayat hadit-hadit kemudian memperhatikannya dengan seksama mengerti apa isinya maka ada dua kewajiban yang lain Hendaknya dia ketahui. Yang kedua adalah wangkat. Hendaknya kamu tunduk. Iya. Terikat. Hindari alim kian. Nah, itulah kehidupan seorang hamba. Dia terikat dengan wahyu. Terikat dengan tuntunan Al-Quran dan hadith Rasulullah Sallallahu Maka siapa yang kehidupannya terikat dengan dua wahyu ini, pasti hatinya akan selalu bersinar. Hatinya akan selalu bersinar. Iya. Bagaimana tidak Al-Quran sudah disebut sebagai nur. Sebagai cahaya. Bahkan apa yang datang dari syariat seluruhnya disebut sebagai cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka semuanya Ketika dibahasakan sebagai nur, sebagai cahaya, maka itu adalah hal yang menerangi di dalam kehidupan. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari sisi Allah, nurun, sebuah cahaya, dan kitab yang terang. Kitab yang terang jelas Al-Quran. Kalau nurun, nurun itu apa? Ada yang mengatakan Al-Quran juga. Dan ini hanya bimbab tauhid. Dan mengatakan nurun adalah hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia adalah cahaya menerangi hati. Cahaya yang pasti menerangi hati. Karena itu kita diperintah terikat dengannya. Terikat dengannya. Kapan seorang hamba terikat dengan kandungan dari Al-Quran dan hadis, maka dia di atas kebaikan. Ya, dan keterikatan dengan Al-Quran itu adalah lambang dari tauhid. Sebab kandungan dari la ilaha illallah salah satu dari konsekuensinya terikat dengan kalimat tersebut terhadap kandungannya. Tidak boleh ada yang merasa dirinya bebas. Iya. Apalagi dimanui bahwa hidup ini tidak ada kebebasan. Kalau dia tidak menjadi hamba Allah, berarti dia menjadi budak syaitan atau budak dirinya sendiri. Kemudian kewajiban yang ketiga wasallima. Nah hendaknya Iya. Engkau menerima secara penuh kandungan dari Al-Quran dan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما tidaklah demi Rabbmu sungguhnya mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau Nabi Muhammad sebagai hakim pemutus di antara mereka iya pada apa-apa yang mereka bertengkar di dalamnya jadi harus dia jadikan Nabi sebagai hakim pemutus yang menentukan keputusan dari pertikaian mereka. Kemudian setelah itu, mereka tidak menemukan di dalam diri mereka darah seberat. Tidak ada ganjalan. Semuanya riba, senang dengan hal itu. taslima. Dan mereka menerimanya dengan sebenar-benar penerimaan. Nah, ini adalah ciri seorang mukmin. Iya. Dan ini yang membuat hatinya bercahaya hatinya bercahaya. Ya, dalam agama pokoknya seperti itu. Karena itu kata Zuhri rahimahullah, minallahi risala wa ala rasulil balad wa taslim. Kerasulan datangnya dari Allah. Kewajiban Rasul adalah menyampaikan dan kita kewajiban kita adalah tunduk dan menerimanya. Iya. Maka Sebab yang membuat hati itu bersinar kalau dia banyak tadabbur terhadap Al-Quran dan Hadis, terikat dan menerimanya secara penuh. Bukan orang-orang yang berpaling dari Al-Quran dan Hadis. Adapun kalau dia tahu Al-Quran dan Hadis, dia, dia lebih dahulukan akalnya, lebih didahulukan pemikirannya. Iya. Demikian pula bukan orang yang kalau dibacakan pada ayat dan hadis diberi dalil, dia lebih mendahulukan logikanya atau mengeritik dalil itu mempertanyakan keabsahannya. Iya. Dan bukan pula orang-orang yang menentang apa yang dikabarkan dalam Al-Quran dan Hadis berupa perkara-perkara gaib yang kadang tidak sampai di akal sebagian orang. Maka seluruh perbuatan-perbuatan yang bersifat penolakan, penentangan, dan ketidaktundukan ini semuanya dari sebab-sebab yang bisa menghilangkan cahaya di dalam hati atau meredupkannya. Iya. Karena itulah bagi siapa yang menghendaki hatinya bersinar, maka penulis di sini sudah menerangkan kaidahnya. Kata beliau, "Ya ayyuhal bagis tinarata qalbihi, tadabbar kilal wahyaini, wanqat wa sallima." Wahai orang yang menghendaki hatinya itu bersinar, tadaburlah terhadap dua wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tunduk dan hendaknya engkau selalu menerimanya. Kemudian kata beliau, Fa'unwanu is'adil fata fi hayatihi ma'allahi ikbalan alaihi mu'abdiman. Kata beliau, lambang kebahagiaan seseorang di dalam hidupnya adalah dia selalu menghadap kepada Allah dan selalu mengagungkannya. Sini beliau menjelaskan tentang lambang kebahagiaan. Bahawa lambang kebahagiaan itu adalah selalu ikbal kepada Allah. Dia selalu menghadap kepada Allah, mengarah kepada Allah, kembali kepadanya. Ia Kembali kepadanya. Ini mana-mana yang agung diterapkan atau dijelaskan di berbagai ayat. Iya. Agar supaya kita selalu menghadap kepada Allah. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala pada segala keadaan. Allah firman, "Fafirru ila Allah." Berlarilah kalian dengan segera menuju kepada Allah. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum." Dan berlomba-lombalah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian. Di yang lain wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian. Semuanya ikbal. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Berinabah kepadanya dan itu adalah sifat para nabi dan para rasul. Awab, munib. Dan sifatnya orang-orang yang beriman. Demikian pula wa mu'abbiman dan mengagungkan serta membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kapan dia selalu menghadap kepada Rabbnya, bersegera kepadanya, maka itu adalah lambang kebahagiaannya. Iya. Dan sepanjang dia membesarkan dan selalu mengagungkan Allah, kapan pengagungannya terhadap Allah di dalam hatinya besar, maka itu adalah lambang dari kebahagiaannya. Jadi ini yang disebut oleh Syekh rahimahullah sangat benar sekali. Iya. Bagi siapa yang mencermati ayat-ayat di dalam Al-Quran yang terdapat mana kebahagiaan untuk seorang hamba, jaminan, ketenangan untuk hamba, maka seluruh hal tersebut berada di dalam keimanan dan amalan salih. Keimanan dan amalan salih ini iya, adalah terkait dengan seorang menghadap kepada Allah selalu kembali kepadanya serta dia mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini adalah lambang kebahagiaan. Lambang kebahagiaan. Kemudian beliau katakan wafaki duda. Ya. Wafaqidu da. La syakka qad mata qalbuhu أو اعتل بالأمراض كالرين والعمى orang yang kehilangan hal tersebut iya dia tidak milik dia tidak memiliki lambang kebahagiaan atau dia tidak mengikut kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang kehilangan ini, la syakka qatmata mata qalbuhu. Tidak diragukan hatinya itu telah mati. Awi bil amradi karaini wal aman Atau dia mengandung penyakit. Mengandung penyakit. Seperti penyakit arrain dan penyakit ama. Penyakit kebutaan. Iya. Baik. Maka di sini dari penjelasan yang sudah berlalu dan baik yang terakhir ini Penulis Rahimahullah taala mengisyaratkan bahwa hati manusia itu ya hati manusia itu terbagi tiga ada hati yang selamat yang pertama adalah hati yang selamat dan yang kedua hati yang selamat atau hati yang sehat dan yang kedua adalah hati yang mati. Hati yang mati. Dan yang ketiga adalah hati yang sakit. Hati yang sakit. Iya. Jadi ini tiga jenis hati. Kalau dia hatinya bersinar, terang, selamat, dan sehat, ya, maka hati yang sehat itu ada tanda-tandanya yang memiliki tanda-tanda. Nah, dari tanda-tandanya seperti yang disyaratkan oleh penulis, ya, ia sedang terdampur terhadap Al-Quran dan Hadith, mempelajari ilmu agama, selalu menghadap bersegera kepada Allah, mengagungkannya. Itu ciri dan tanda hati yang selamat. Iya. Adapun yang hati yang mati, hati yang mati ini hati yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Tidak dia mengenal Allah dan tidak pula dia beribadah kepada Allah dengan melaksanakan apa yang diperintah. Iya. Atau melaksanakan apa yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati yang mati kadang dia tahu hal yang dibenci oleh Allah dia diridai tapi dia selalu bersama syahwatnya tidak memperhatikan seluruh hal tersebut yang lebih dia cintai adalah hawa nafsunya ya dan ini disebut sebagai hati yang mati kemudian yang ketiga ada hati hati yang berpenyakit ada kehidupan, tapi ada penyakitnya. Ada penyakitnya. Dan ini hati, dia berada antara dua hati itu tadi. Berada antara hati yang selamat dan berada di antara hati yang mati. Kadang dia mengambil sebagian dari sifat hati yang selamat, dan kadang dia mengambil sebagian dari sifat hati yang mati. Maka ini disebut sebagai hati yang sakit. يعني ini tiga jenis hati disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam yakni lil ladzina amanu an taksha kulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq wa la yakunu kalladina utul kitaba min qabal fatala alaihim al-abadu faqasat kulubuhum wa kathirun minhum fasikun. Ya, Tidakkah telah tiba waktunya bagi orang yang beriman. Antaksya kulubuhum lidikirillah Untuk supaya hati mereka itu khusyuk. Dikir kepada Allah. Yang disebutkan hatinya orang-orang yang beriman. Hati yang selamat. Tunduk terhadap dikir kepada Allah. Wa ma nazala minal haq. Dan apa yang turun dari kebenaran. Wa la yakunu kalladina utul kitaba min qabl. Dan jangan mereka menjadi seperti ahlul kitab sebelumnya. Fatala alaihimul amad. Maka waktunya sudah berlalu panjang, faqasat kulubuhun Kemudian hati mereka menjadi keras, menjadi membatu. Wa kathirun minhum fasikun. Dan banyak di antara mereka mereka adalah fasik. Iya. Dan juga Allah firman, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dhalik fahiyakal hijarati aw ashaddu qaswa." Kemudian hati-hati mereka menjadi keras setelah itu. Maka dia seperti batu atau lebih keras daripada batu. Jadi ada hati yang seperti itu. Iya. Dia seperti batu atau lebih keras daripada batu. Wa inna minal hijarah lama yatafajjaru minhu al-anhar. Di antara batu itu ada yang sungai-sungai. Di antara batu-batu itu ada yang berpan, berpan, berpancar darinya air-air sungai. Subhanallah batu tapi mengeluarkan air. Wa inna minha lama yashaqqaq fa yakhruju minhu al-ma. Dan di antara batu ada yang pecah kemudian keluar darinya air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan di antara batu ada yang jatuh karena takut kepada Allah. Diperbandingkannya hati mereka ada yang keras seperti batu. Sedangkan batu itu sendiri kadang lebih baik daripada hati sebagian manusia. Batu dari makhluk Allah. Di antara mereka ada yang memancar darinya air, ada yang pecah keluar darinya air, dan ada yang jatuh takut kepada Allah. Batu itu sendiri. Sedangkan hati yang keras kadang tidak memiliki sifat yang seperti itu. Iya. Dan juga di antara ayat yang menjelaskan pembagian hati yang kita sebutkan itu tadi, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hajj, "Liyaj'ala ma yulqi syaitan fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum." Perhatikan. Supaya Allah jadikan apa yang dilemparkan oleh syaitan itu sebagai fitnah pada orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang yang keras hatinya, yaitu dua disebut. Ada hati yang padanya penyakit dan ada hati yang keras. Ada hati yang keras. Wa inna adh-dhalimina lafi shiqaqin ba'id. Semua orang zalim dalam kesesatan yang jauh. Kemudian Allah terangkan hati yang ketiga. ليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمن به فتخبت لهم قلوبهم dan supaya orang yang berilmu dengan fitnah itu dia tahu kebenaran itu apa lalu mereka beriman dan hati-hati mereka menjadi tunduk nah, ini hati yang selamat maka ini tiga jenis hati. Tiga jenis hati Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an. Maka penulis rahimahullah di sini menerangkan bahwa ada yang hidup hatinya bercahaya, dan ada yang hatinya sudah mati, dan ada hatinya yang sakit dengan berbagai penyakit. Dan penyakit-penyakit hati itu ada yang disebut dengan rain, Ada yang disebut dengan ama. Rain itu tutupan yang menutupi hati. Jadi rain apabila uh, seorang hamba berdosa, berbuat dosa, maka dititikkan ke dalam hatinya titik hitam. Iya. Tiap kali dia berdosa dititikkan ke hatinya titik hitam sampai dia menghitam seluruhnya. Dan itulah rain namanya. Kalau dia sudah menghitam seluruhnya. Iya. Kalau dia berdosa terus titik hitamnya semakin tebal menutupi hati, maka itu disebut at tabah Iya. Sudah dia tobat. Sama seperti seorang kirim surat, perangko sudah dilem, kemudian dikasih apa namanya? Uh, perangko di situ itu tidak dibuka lagi, sudah tertutup, terbungkus. Ada alkohol. Ini juga dari jenis tutupan di hati. Dan yang paling dahsyatnya adalah al-kuful. Al-kuful ini sudah terkunci, tertutup dan terkunci. Ya, Tertutup dan terkunci. Baik. Maka ini dari jenis-jenis penyakit. Dan dari penyakit juga ada yang hati itu buta. Tidak bisa melihat. Allah Subhanahu wa taala firman, "Qad ja'akum basairu min rabbikum." Waman abasara qadi nafsihi waman amiya fa'aliha. Telah datang kepada kalian basair dari Rabb, dari Rabb kalian Ya, telah datang kepada kalian basira basira dari Rob kalian. Barang siapa yang mengambil basira dengannya, melihat dengannya, maka itu baikannya untuk diri dia sendiri. Dan siapa yang buta, dia sendiri akan menanggungnya. Dia sendiri akan menanggungnya. Nah, dan di dalam ayat yang lain, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ قُلُوبُ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ Sungguhnya itu tidak membuat pelihatan itu menjadi buta, tetapi membuat hati-hati yang di dalam dada menjadi buta. Jadi ada hati yang disifatkan dengan apa? Dengan kebutaan. Iya. Jadi secara umum di sini penulis sudah memberikan penjelasan global bahwa hati itu terbagi tiga. Ada hati yang sehat, bercahaya. Yang kedua ada hati yang mati, dan yang ketiga ada hati yang apa? Hati yang sakit. Ini tiga jenis hati. Iya. Ada dua kaidah besar di dalam penyebutan dua dalam penyebutan pembagian tiga jenis hati ini. Kaidah yang pertama adalah agar supaya kita memeriksa hati-hati kita. Di mana hati tersebut dari tiga jenis ini. Sebab seorang Begitu dia mengenal tiga jenis hati, ya, dia akan pandai melihat keadaan dirinya dan dia tentukan dirinya itu hatinya itu sehat atau hatinya sakit atau hatinya mati. Hatinya mati. Nah ini dari sisi apa namanya keindahan pembahasan penulis di sini. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua dari pembagian hati menjadi tiga agar supaya kita mengenal pentingnya pembahasan yang sedang diuraikan oleh penulis di sini. Memahami fikih tentang hati. Memahami pembahasan tentang amalan-amalan hati. Ya, bahwa hati itu ternyata dari sisi amalannya manusia terbagi tiga pada hatinya. Ada yang hatinya sehat, bercahaya, ada yang hatinya mati, dan ada yang hatinya sakit. Ada yang hatinya sakit. Ya, maka ini salah satu sudut dari sudut pentingnya seorang masuk di dalam pembahasan yang diterangkan oleh penulis di sini. Iya. Insya Allah taala di sesi berikutnya nanti saya akan terangkan beberapa sudut pembahasan tentang pentingnya kita memperhatikan dari amalan-amalan hati. Kemudian saya ingatkan di sini bahwa penulis akan membawakan setelah ini tanda hati yang berpenyakit itu apa? Kemudian tanda hati yang sehat itu apa? Iya. Nah ini semuanya supaya kita kenal. Yang membuat hati hidup itu apa? Dan lawan dari kehidupan itu apa? Lawan dari kehidupan hati yang bisa mematikannya adalah apa? Iya. Maka ini pembahasan-pembahasan indah diuraikan oleh penulis. Walaupun e, saya lihat dari banyak pembahasan, khususnya di penyebutan eh, sebab-sebab kehidupan hati, itu beliau e, ringkas dari atau beliau serat dari uraian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya satu Lahfan. Iya. Dan beliau bawakan di dalam manzumah ini dan insyaallah taala kita mengkajinya, ya, agar supaya bisa menjadi bekal untuk kita semua di dalam memperbaiki hati-hati kita. Iya. Terlalu banyak di dalam hidup ini hal-hal yang merusak hati, Terlalu banyak di dalam kehidupan kita, kita melakukan dari kekeliruan, kesalahan, dari dosa, hal yang tidak layak, tidak pantas. Ya. Perkara-perkara yang kadang menjadi prahara di dalam hati. Perlu kita selalu mengoreksi, memeriksa dari hati kita. Ya. Bagaimana keberadaannya, bagaimana kehidupannya. Agar supaya hati itu menjadi hati yang baik. Hati yang membawa ketenangan membawa kebahagiaan bagi orang yang memilikinya.